An Husain bin Abdurrahman qal. Siapa Husain bin Abdurrahman? Namanya adalah Husain ibnu Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in termasuk tabi'it tabi'in tabi'it tabi'in itu berarti generasi setelah tabi'in apa sih kriterianya tabiin, tabi'i tabiin, sahabat? Apa kriterianya? Yang dikatakan sahabat Nabi adalah orang yang menjumpai Nabi dalam keadaan Islam. Orang yang menjumpai Nabi dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam walaupun dia pernah murtad misalnya. Pernah murtad tapi Islam lagi terus mati keadaan Islam. Namanya juga tetap sahabat. Kalau orang menjumpai Nabi tapi semasa Nabi hidup dia belum Islam. Namanya sahabat apa bukan? Bukan. Atau orang yang sudah Islam di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Namanya juga bukan sahabat. Sedangkan tabi'in adalah orang yang menjumpai salah satu sahabat-sahabat Nabi. Menjumpai satu atau lebih itu namanya tabi'in. Yang berjumpa dengan tabi'in namanya adalah tabi'it tabi'in. Sudah paham? Husain bin Abdurrahman As-Sulami adalah seorang tabi'id tabi'in. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia berjumpa dan berguru kepada seorang tabi'in. Siapa? kalau berkata siapa Husain, kuntu ada aku iku inda Sa'id bin Jubair. Di sisi Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Buah al-imam al-faqih seorang tokoh ahli fikih. Tokoh ahli fikih. Min ajillati ashabi bini Abbas. Termasuk lebih mulianya murid-murid Ibnu Abbas. Yang dia termasuk murid Ibnu Abbas yang menonjol. Qatalahu Al-Hajjaj dia dibunuh oleh Hajjad bin Yusuf. Kapan? Sanata mi'atin besiddatin wa salasin. Tahun 136. Walam yukmilil khamsin. Usianya waktu itu belum sampai, belum genap 50 tahun. Dia adalah Orang terakhir, ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah setelah itu, sebelum dibunuh dia berdoa, Ya Allah, engkau jangan memberikan kekuasaan, kemampuan pada Hajjaj untuk membunuh lagi setelah saya. Maka setelah membunuh Said bin Jubair, Hajjaj sakit. Sakit parah, bahkan ketika sakitnya dia merasa setiap malam didatangi oleh Sa'id bin Jubair sampai mati. Faqala maka berkata siapa Sa'id ayyukum manakah kalian ra'a yang melihat al-kaukaba. Apa itu al-kaukab? Di bawah Anda, al-kaukab adalah an-najm bintang. Alladhi yang inqadda jatuh kalau istilah kita bintang jatuh. Tapi sebenarnya yang, jatuh apa? Stakoto min husyihat Jatuh dari bintang itu apa? asyihat Syihab itu api. Biasa kita nyebutnya apa? Meteor. Meteor. Siapa yang tadi malam melihat meteor jatuh? Al-barihah. Apa maknanya al-barihah? Ia aqrabu lailatin madad. Lebih dekatnya malam yang sudah lewat. Berarti tadi malam. Yuqalu qabla zawali ra'aitul lailah. Kalau kita bilangnya sebelum zuhur, maka kita bilangnya ra'aitu al-lailah. Maknanya tadi malam. Begitu ya. Wa ba'da zawal ra'aitul barihah. Kalau ngomongnya sebel, setelah zuhur, ngomongnya ra'aitu al barihah. Maknanya dalam bahasa kita sama. Tadi malam. Jadi kalau e, cerita, ceritanya kok sebelum zuhur ngomongnya al laylah Gitu ya. Tapi kalau ceritanya setelah zuhur, maka ngomongnya al-barihah. Fakultu maka berkata aku Husain. Ana aku. Aku melihat. Tadi malam melihat ada bintang atau meteor yang jatuh. Tumma kultu kemudian berkata aku Husain Ama ketahuilah Ini sesungguhnya aku Husain Ikulam angkun tidak ada aku Husain iku fi salatin di dalam salat. Kemudian Husain buru-buru menambahkan keterangan, menambahkan cerita supaya orang tidak salah paham, tidak menduga-duga yang tidak benar. Dia berkata, "Ketahuilah waktu itu aku tidak sedang salat karena kalau orang tadi malam melihat ada bintang jatuh atau meteor jatuh, berarti saat itu dia keadaannya melek. Orang iman kalau melek malam kemungkinan apa yang dikerjakan? Sholat, zikir, doa. Maka dia nggak mau orang menyangka dia sholat atau orang nyangka dia doa dan sebagainya dia nggak mau. Nanti kalau orang menyangka begitu, ya akhirnya dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Walakinni ludirutu akan tetapi aku ludirutu disengat aku. Mananya apa Aiy, ai ladaghathu akrab menyengat badannya apa akrab kala jengking. Waladagu Sedangkan kalimat ladal artinya adalah al-lasa. alasa Sama, menyengat. Ay maksudnya asabathu mengenakan apa kala jengking padanya bisummiha dengan racunnya kala jengking. Ya kalau bahasa kita namanya di disengat, dikenai racunnya. Waktu itu aku melek bangun terjaga karena disengat kala jengking, bukan karena sholat. Allah berkata siapa Said, Fama sana'ta, maka apa sana'ta yang mengerjakan engkau? Terus, apa yang kamu lakukan? Setelah tersengat kala jengking itu, apa yang kamu lakukan? Kultu berkata, aku Husain, irtaqaitu minta disu aku maknanya talabtu man yarqini aku mencari orang yang bisa menyuuk padaku waktu itu saya cari orang yang bisa merukyah saya apa itu rukyah warrukyatu qiraatul quran wal ad'iyah asy-syar'iyyah 'alal musabi maradin wa nahwihi. Ruqyah itu membacakan Al-Qur'an atau doa-doa yang disyariatkan kepada orang yang sakit atau semisalnya. Itu namanya ruqyah. Waktu itu aku mencari orang yang bisa meruqyah saya, kata Husain. Allah berkata siapa Sa'id? Ma'amak, fama maka apakah amalaka yang mendorong padamu? Ma hamalaka ala dalik, Maksudnya, ma hujjatuka ala jawazi dalik. Apakah hujahmu yang membolehkan minta di rukyah? Terus Said tanya, apa dalilmu? Apa hujahmu? Yang kamu jadikan dasar bahwa minta rukyah itu boleh. Kultu berkata, aku Husain, hadithun, hadith, haddathanahu yang bercerita pada kami pada hadis siapa Asyabiyu. syabiyu Syabi. Siapa Syabi itu? As-Syabi ismuhu Amir bin Surahil Al-Hamdani. Amir bin Surahil Al-Hamdani. Wulida fi khilafati Umar. Dia lahir zaman kekhalifahan Umar bahwa min thiqatit tabi'in. Dia termasuk tabi'in yang terpercaya. Kalimat thiqat artinya terpercaya itu riwayat darinya atau kalau dia meriwayatkan hadis hadisnya itu dianggap tadi nilai sahih. Seseorang dikatakan fikoh oleh ulama hadis apabila dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama adil. Apa artinya adil? Artinya adil adalah istiqomah apa artinya istiqomah? Arti istiqomah adalah orang yang kebanyakan perilakunya baik. Dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Walaupun dia mengerjakan dosa besar ya, dia sudah tobat dan tidak membiasakan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu kalau sudah jadi kebiasaan juga menjadikan orang itu hilang ke, kepercayaannya. Gak dipercaya lagi. Kemudian dia tidak pernah didapati berbohong. Dia tidak pernah didapati berbohong. Baik dalam cerita biasa, apalagi sampai dalam cerita masalah agama, masalah hadis. Itu namanya orang yang adil. Yang kedua, syaratnya orang sikoh adalah memiliki kemampuan menghafal yang baik. Nggak pelupa. Kalau seseorang sudah memenuhi dua syarat ini, maka dia disebut sikoh. Kenapa harus memenuhi dua syarat ini? Karena Penyakitnya berita itu dari mana? Dari penyampainya. Berita itu penyakitnya dari penyampainya. Ada kalanya penyampainya bohong. Maka supaya kita tidak tertipu oleh kebohongan orang yang cerita, maka kita syaratkan pembawa cerita itu orangnya harus adil. Yang kedua, penyakitnya cerita itu adalah apa? Yang nyampaikan lupa, gak hafal. Sebenarnya orangnya gak bohong, tapi kalau cerita salah-salah. Ya sama. Maka kita syaratkan juga orang itu diterima ceritanya, kabarnya, kalau dia punya kemampuan mengingat, menghafal yang yang baik. Itu arti tikok min thiqati tabi'in asy'abi adalah termasuk tabi'in yang thiqah. Mata sanata mi'atin wa thalathah. Dia meninggal tahun 103 Hijriah. Qala berkata siapa Sa'id? Ma haddatsakum? Wa ma dan apakah haddatsakum yang bercerita siapa sya'bikum pada kalian? Qultu berkata aku Husain Haddathana bercerita siapa Sya'bi pada kami an Buraidata bin Husayb. Siapa Buraidah bin Husayb? Buraidah bi awalihi huruf pertamanya di dhamma bu ya. Wa huruf keduanya di fathah. Burai Buraidah Buraidah bin Husayb ibn al-Harith al-Aslami Sahabiyun syahir, seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata salasin wasittin. Meninggal tahun 63 Hijriah. Annahu sesungguhnya Buraidah kala berkata siapa Buraidah? La ruqyata tidak ada ruqyah illa kecuali min ainin karena terkena ain Ain itu artinya isabatul aini menimpakannya orang yang melihat wairahu pada selain dia diainihi dengan pandangannya. Artinya karena dia memandang entah dengan pandangan yang takjub atau pandangan yang dengki, benci, Kemudian yang dipandang itu sakit. Itu namanya apa? Ain. Au humatin atau bisa. Atau bisa. Al-humatu artinya adalah summul akrabi. Bisanya kala jengking wasyabahuha dan yang semisal dengan kala jengking. Seperti apa? Ular jadi rukyah itu bolehnya atau faidahnya apabila seseorang itu terkena sakit karena ain atau karena bisa. Kalau dalil yang lain ya menunjukkan sakit apa saja boleh di boleh dirukyah. Kalau digabungkan dengan hadis ini artinya rukyah itu paling manfaat ya untuk dua penyakit ini yaitu penyakit ain atau karena kena bisa. Allah berkata siapa Said pada asana sungguh telah berbuat baik siapa man orang intaha yang berhenti dia ilama pada apa-apa sami'a yang mendengar dia maksudnya ai maksudnya akhadha bima balaghahu minal ilmi mengambil berpegang dengan ilmu yang sampai kepadanya dalam masalah ini Husain mencari tukang rukyah berdasarkan hadisnya Buraidah bahwa orang yang terkena ain terkena bisa itu boleh di ruqyah. Bi khilafi man ya'malu ala jahlin au la ya'malu bima ya'lam. Beda dengan orang yang beramal tanpa ilmu atau tidak mengamalkan ilmunya. Yang baik orang itu adalah berpegang pada ilmu yang didapatnya. Beramal berdasarkan ilmunya. Kalau beramal tidak berdasarkan ilmu, salah. Atau punya ilmu gak diamalkan juga salah. Walakin akan tetapi haddatsana Ibnu Abbas bercerita pada kami siapa Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu? Huwas sahabiyul Jaril, Seorang sahabat yang mulia. Ya tokoh sahabat namanya Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib. Apanya Nabi? Hmm? Sepupunya Nabi. Ibnu Amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'alahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mendoakan padanya. Faqala Allahumma faqihhu fid wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri dia kefakihan dalam agama. Apa artinya kefakihan? Nah, ilmu. Beri dia ilmu dalam agama. Ilmu yang luas. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajari dia ta'wil. Ta'wil sini maksudnya tafsir. Fakana kadhalika. Karena doa Nabi, Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih dan ahli tafsir. Sampai-sampai dia dijuluki dengan julukan Tarjumanul Quran. Penerjemah Al-Quran. Artinya ahli tafsirnya sahabat. Dan disebut juga dengan Habru hadhil ummah. Habr itu apa? Habr itu julukan ulama Yahudi. Itu namanya Habr. Jadi kalau Yahudi punya Habr, Orang Islam juga punya habr siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Dia adalah ulamanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menjuluki dia lagi bahar. Apa itu bahar? Lautan. Kenapa? Luasnya ilmu dia. Luasnya ilmu dia. Itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kedua juga karena kesungguhan dia karena kesungguhan dia. Dia pernah ditanya, apa rahasia ilmu yang dia miliki? Dia mengatakan, karena aku punya lisanun saul wa qalbun akul. Lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir memahami. Jadi hatinya terus berpikir, berusaha memahami, dan lisannya banyak bertanya. Kesungguhan Ibnu Abbas dalam mencari ilmu bisa dilihat dari beberapa kisah di antaranya dia pernah oleh bapaknya siapa? Abbas diperintah malam ini kamu harus tidur di rumah Nabi. Kamu jangan sampai tidur sebelum Nabi tidur dan harus bangun ketika Nabi bangun. Kamu harus perhatikan bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Malam itu dia tidur di rumah Nabi. Nah, dia ya perhatikan semua kegiatan Nabi sebelum tidur itu apa dan kegiatan Nabi setelah bangun tidur waktu sepertiga malam itu apa dia perhatikan semua. Itu bukti apa? Kesungguhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Wa mata bit-Taif sanata tamaniya wasittin. Ia meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. Anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersabda siapa Nabi? Uridat ditampakkan adanya atasku Nabi siapa al-umamu beberapa umat Artinya umat-umat terdahulu ditampakkan, ditunjukkan semua kepada Nabi. Ya di syarahnya, Kila kana dzalika lailatul Isra. Ada yang mengatakan itu terjadinya pada malam Isra. Isra Mi'raj. Ai arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Allah menunjukkan kepada Nabi seperti apa umat-umat itu nanti ketika didatangkan di hari kiamat. Nabi ditunjukkan ini, mereka besok kalau datang di hari kiamat bareng nabinya seperti ini. Para itu maka melihat aku nabi an nabiya pada seorang nabi. Wa ma'ahu dan bersama nabi itu ar-rahtu. Ma makna ar-rahtu? Ar-rahtu al-jamaah sekelompok orang dunal asyarah di bawah sepuluh Sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh. Maka aku melihat ada seorang nabi yang datang bersama pengikutnya yang jumlahnya tidak sampai sepuluh. Wan nabiya dan seorang nabi Wa ma'ahu dan bersama Nabi itu ar seorang laki-laki. Warrajulani dan dua orang laki-laki. Ada pula seorang Nabi yang saya lihat dia hanya datang bersama satu orang pengikut. Ada lagi yang dia datang hanya bersama dua orang pengikut. Jadi kalau kita dakwah ditolak ada contohnya, gitu ya. Dakwah kok nggak ada yang terima? Ada contohnya. Nggak usah berkecil hati. Yang penting kita dakwah itu sudah netepi kewajiban. Sudah berpahala. Wan nabiya dan seorang nabi walaisa dan tidak ada ma'ahu bersama nabi itu sapa ahadun seorang pun. Ada yang lebih parah lagi. Seorang nabi gak punya pengikut sama sekali. Padahal itu Nabi loh ya. Bukan mau balik lentis kayak kita. Id tiba-tiba rufi'a diangkat li untukku Nabi. Opo sawadun. Apa artinya sawad? Sawad itu bayangan. Sosok yang tidak jelas. Itu namanya sawad. Azimun yang besar. Sawadun Azim artinya adalah ashkhosun kathiroh Sosok yang banyak. Tiba-tiba aku diperlihatkan sosok yang banyak. Padanan Fadhanantu maka menyangka aku Nabi annahum sesungguhnya mereka iku ummati umatku. Waktu itu saya kira adalah umatku. Karena umatnya Nabi banyak. Fakila maka dikatakan lipadaku Nabi Hada ini Musa Nabi Musa wa kaumuhu dan kaumnya Musa Ternyata saya dikabari bahwa itu adalah Musa dan kaumnya Bukan umatku tu maka melihat aku Nabi Fa'idha maka tiba-tiba Sawadun azim Sosok yang besar, banyak Kemudian saya melihat lagi, tiba-tiba saya lihat ada sosok-sosok yang jumlahnya sangat banyak lagi. Faqila maka dikatakan libadaku Nabi, hadihi ummatuka. Ini adalah umatmu, inilah umatmu. Berarti nabi-nabi itu yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad siapa? Nabi Musa. Wa ma'ahum dan beserta mereka umatmu sab'una alfan tujuh puluh ribu. Yadkhuluna yang masuk mereka al jannata pada surga. Bighairi hisabin tanpa hisaban. Wala azabin dan tanpa siksaan. Di dalam kalangan umatmu itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisapan dan tanpa terkena sisa sama sekali. Nah, itu ada syarat tadi yang kelewatan. Fadhanantu annahum minhum. Aku menyangka mereka adalah umatku. Annahum ummati. Kenapa? Aili kathratihim wa bu'dihi anhum. Fala yumayizu a'yanahum karena Nabi melihat banyaknya mereka, nah karena banyaknya yang mereka, nah, dilihat oleh Nabi, dan karena waktu itu mereka jauh dari Nabi. Karena yang dilihat hanya sosok saja. Kelihatan dari jauh, nah bayangan ada hitam-hitam orang banyak gitu. Sehingga Nabi tidak bisa eh, membedakan apakah itu umatnya Nabi atau bukan. Musa yang dimaksud adalah Musa bin Imran Kalimur Rahman. Kaumuhu pengikutnya Musa adalah atba'uhu pengikutnya Musa ada dinihi min Bani Israel. Pengikutnya Musa dari Bani Israel. Tanpa siksaan dan tanpa hisaban dan tanpa siksaan artinya la yuhasabun wa la yu'adzabun qabla dukhulihimul jannah. Mereka tidak dihisab, tidak disiksa sebelum masuk surga. Berarti langsung masuk surga. Kenapa? Litahqiqihim at-tauhid. Karena mereka telah mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-sebenarnya. Tanpa dicampuri dengan syirik, bid'ah ataupun maksiat. Kemana nahadha kemudian bangun siapa Nabi berdiri nahadha ai qama. Fakhadha maka membahas, membicarakan siapa annasu manusia fi ulaika di dalam mereka itu 70 ribu orang itu. Ay maksudnya tabah tabahatsal hadirun saling membahas orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir waktu itu saling membahas waqtalafu fi haula'i sabi'in dan mereka berselisih berbeda pendapat tentang siapa 70 ribu orang itu. Di ayyi amalin nalu hadhihi darajah. Yang mereka perselisihkan amalan apa yang menjadikan mereka mendapatkan derajat itu. Masuk surga tanpa dihisap, tanpa terkena siksa. Sebab fa innahum lam yanaluha illa bi amalin. Fama huwa. Sebab mereka tahu ya 70 ribu orang itu Gak mungkin mendapatkan derajat yang tinggi seperti itu tanpa amalan. Kan? Mereka bahas amalan apa yang mereka kerjakan itu kok bisa mendapatkan derajat sedemikian tingginya. Faqala maka berkata siapa ba'duhum sebagian mereka Fala'allahum barangkali mereka iku alladina orang-orang sahibu yang menjadi teman mereka Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang mungkin itu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi kan jelas keutamaannya apalagi sahabat-sahabat yang awal mereka bersama Nabi dalam keadaan sulit, mereka bersama Nabi dalam peperangan. Wakala dan berkata siapa ba'duhum sebagian mereka. Bala'allahum barangkali mereka iku alladina orang-orang Wulidu yang dilahirkan mereka fil islami di dalam Islam. Falam yusriku maka tidak berbuat syid, tidak mensekutukan mereka bila pada Allah, bila dengan Allah syai'an pada sesuatu. Ada yang bilang mungkin itu orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Dia lahir bapak ibunya sudah Islam sehingga mereka tidak mengerjakan syirik sama sekali. Wadakaru asya'a dan mereka menyebutkan beberapa macam beberapa hal. Banyak lagi pendapat-pendapat yang yang lain. Fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbaruhu maka makhabari mereka kepada Nabi. Ai zakarudin din Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi biha ula'is sabi'in. Mereka mengkhabarkan kepada Nabi tentang perselisihan mereka. Siapa sih? Nah, 70 ribu orang yang dimaksud oleh Nabi tadi. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Hum mereka iku alladzina orang-orang la yastarkun. yang tidak minta dirukyah mereka. Ay, la yatrubuna man yarqihim tidak meminta mereka pada orang yang merukyah pada mereka artinya tidak minta orang lain untuk merukyahnya kenapa istighnaan anin karena berusaha mencukupkan diri dari pertolongan atau bantuan orang lain jadi berusaha tidak minta tolong pada orang lain. Wala yaktawun ay la yas'aluna ghairahum ay yakwiyahum binar. Mereka tidak minta dicos. Tidak minta orang lain untuk mengecos mereka dengan api. Wala yatatayyarun dan mereka tidak bertatayur. Apa artinya tatayur? ay bituyuri wa nahwiha tidak berprasangka jelek atau berkeyakinan jelek sebab beberapa burung atau yang lainnya tidak meyakini akan terjadi kejelekan karena melihat burung atau selain burung melihat burung terbang ke kanan melihat burung terbang ke kiri melihat apa ular, melihat kijang, lihat uh, yang biasanya dijadikan sebagai apa? simbol-simbol tanda-tanda akan terjadinya malapetaka. Jadi mereka nggak percaya itu, hmm, nggak percaya. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Tuhan mereka yatawakkaluna berserah diri mereka ayatamiduna fi jami'i umurihim alaihi. Mereka dalam setiap urusan hanya bersandar kepada Allah. La ala ghairihi. Tidak bersandar kepada selain Allah. Wa yufawwiduna umurahum ilaih. Mereka serahkan semua urusan mereka kepada Allah. Faqama maka berdiri siapa Uqashatu bin Mihsan Oka Okasha bin Mihsan. Siapa dia? Dia adalah Oka Syatu bin Mihsan ibni Harthan al-Asadi. Karena minas sabiqina ilal Islam. Dia termasuk orang yang lebih dulu masuk Islam. Termasuk orang Islam yang awal. Hajara wa syahidah badr. Dia ikut hijrah ke Madinah dan ikut perang Badar. Waqatala fiha dia ikut perang Badar. Wastushida fi qitalir riddah ma'a Khalid bin Walid. Dia mati syahid saat memerangi orang-orang yang murtad di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid siapa? Orang yang murtad? Bukan. <laughs> orang Islam yang memerangi orang-orang yang murtad waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang keliru. Sanata sanata isnatai asyara. Tahun 12 Hijriah. Faqala maka berkata siapa Ukasha? Udu'ullah. Berdoalah engkau Nabi Allah pada Allah ayyaj'alani supaya menjadikan siapa Allah ini padaku Ukasha minhum termasuk mereka 70 ribu. Ukasha langsung berdiri minta pada Nabi, wahai Nabi, Doakan saya supaya saya termasuk 70 ribu orang itu. Kala berserta siapa Nabi? Anta minhum. Ya, engkau termasuk mereka. Tumma kemudian berdiri siapa rajulun akhar, laki-laki lain. Mau ikutan Fakala maka bersabda siapa berkata siapa rajul, Udallaha iya ja'alani minhum." Berdoalah engkau Nabi Allah pada Allah iya ja'alani supaya menjadikan siapa Allah ini pada kuminhum termasuk mereka. Nah, Nabi saya juga didoakan supaya menjadi termasuk 70 ribu orang itu. Allah berserta siapa Nabi? Sabakaka biha okasha. Telah mendahului padamu biha dengan permintaan siapa? Okasha. Nah, sudah kalah cepat sama Okasha. Sabakaka biha hukka syah'ai ila ihrazi hadhis sifat pada memiliki sifat ini maksudnya sifatnya 70 ribu orang itu yang memiliki adalah ukasa jadi sifatmu nggak sampai kepada sifatnya ukasa kalah dengan sifatnya okasa. Sifatnya okasa itu cocok dengan 70 ribu orang itu. Sedangkan sifatmu nggak sampai di situ. Au atau habis soal Mendahului siapa okasa padamu soal dengan minta. Nah, berarti permintaannya cuma sekali. Nah, Nabi hanya membuka permintaan satu kali. Karena ukasa sudah minta duluan, maka kamu tidak bisa minta yang sama. al makna al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yasifu lana Husainu bin Abdurrahman hiwaran dara fi majlisi Sa'id bin Jubair. munasabatin qidadi kaukabin fil laili. Husain bin Abdurrahman menceritakan kepada kita tentang dialog. Hiwar itu apa? dialog yang terjadi di majelisnya Said bin Jubair berkaitan dengan adanya bintang yang jatuh pada malam itu. Fa'akhbarahum Husain annahu syahadan qidadahu li'annahu lam yakun hina dzaka ima Husain lalu mengkhabarkan kepada mereka bahwa dia melihat bintang yang jatuh itu. Dia melihat bintang yang jatuh malam itu. Kenapa? Karena malam itu dia tidak tidur. Illa annahu khafa al hadiruna annahu mara an-najma illa li annahu yusalli. Hanya saja dia khawatir jangan sampai orang yang hadir waktu itu berprasangka bahwa adanya Hussein melihat bintang yang jatuh waktu itu karena dia sedang sholat. Fa'arada ayyadafa'a an nafsihi ihamata abudin lam yaf'alhu. Maka dia berusaha menolak anggapan bahwa jangan sampai orang beranggapan dia waktu itu sedang beribadah padahal tidak. Ka'adatis salaf itu sudah menjadi kebiasaannya ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'in tabi'in seperti itu kebiasaannya. Apa kebiasaan mereka? Fi hirsihim alal ikhlas semangatnya mereka dalam menjaga keikhlasan. Nah, apa artinya ikhlas? Niat yang karena Allah, kebersihan niatnya. Fa akhbara bisabab al-haqiqi liyaqdatihi. Maka dia menghabarkan penyebab sebenarnya kenapa waktu itu dia terjaga. Yaqdah itu bangun. Nah, dia kabarkan apa sebenarnya yang menyebabkan waktu itu dia bangun, dia nggak tidur. Wa annahu babi isobatin hasalat lahu. Bahwa dia terbangun waktu itu karena dia terkena sesuatu. Apa itu? Terkena sengatan kala jengking. Pantakolal bahtu ila su'ali amma sana'a hiyalatil kal isobah. Akhirnya pembahasan waktu itu berpindah kemana? Pindah pada pertanyaan apa yang dilakukan oleh Husain sebab terkena sengatan kala jengging. Asalnya eh, yang dibicarakan adalah bintang yang jatuh. Nah, akhirnya pembahasannya beralih kemana? ke masalah setelah disengat kala jengking kamu ngapain? Pak akhbara annahu ala jahabir rukyah. Husain menceritakan bahwa dia mengobati dirinya atau sengatan kala jengking itu dengan rukyah. Apa artinya rukyah? Rukyah adalah mengobati dengan bacaan Quran atau doa-doa yang disyariatkan. Fasa'alahu Sa'idun an dalilihi syar'i ala ma sana'. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, apa dalil dia? Apa dasar dia melakukan seperti itu? Karena uh, ulama apalagi ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'in, tabi'in mengerjakan sesuatu ya pasti ditanyakan apa dalilnya. Pada karolahul hadis anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyah. Maka dia menceritakan hadis yang diriwayatkan dari Nabi tentang bolehnya ruqyah. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Buraidah bin Husayb. Fasawwabahu fi amalihi bidaril. Maka Sa'id bin Jubair membenarkan Husain karena dia beramal berdasarkan dalil. Tumma dzakaralahu halatan asana mimma fa'al. Kemudian Said menceritakan kepada Husain nah, sesuatu atau keadaan yang lebih bagus daripada yang dia kerjakan. Jadi walaupun yang kamu kerjakan tadi benar, nah, tapi ada yang lebih bagus. Wahiyat tarokti ila kamalit tauhid. <clears throat> Halah atau kondisi yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair itu adalah kondisi seseorang yang berusaha untuk naik. Naik apa? Naik level menuju kesempurnaan tauhid. Menuju kesempurnaan tauhid. Ada yang lebih bagus, yang bisa menjadikan tauhid lebih sempurna. Apa itu bitarkil umuril makruhati ma'al hajati ilaiha. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh walaupun keadaannya membutuhkan. Jadi walaupun butuh nah, karena itu makruh ditinggalkan. Padahal sesuatu yang makruh itu Kalaupun dikerjakan, walaupun tidak ada hajat, walaupun nggak butuh, boleh kan dikerjakan? Boleh. Gak dosa toh? Enggak. Ini kalau itu ditinggalkan, walaupun keadaannya butuh, itu lebih menyempurnakan tauhid. Nah, tawakkulan 'ala tawakkulan 'ala Allah. Prinsipnya atau dasarnya adalah tawakal kepada Allah. Daripada saya mengerjakan yang makruh, walaupun saya butuh, lebih baik saya tawakal kepada Allah. Kahalatis sabi'in, kahalatis sabi'in al-alf, alladina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab Seperti keadaan atau perilakunya orang-orang yang eh, uh, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisaban dan tanpa siksa. Haitsu wasafahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah telah menceritakan bagaimana sifat-sifat mereka. Itu bi annahum yatrukuna ruqyah. Mereka meninggalkan ruqyah, maksudnya minta diruqyah. Kalau meruqyah itu baik. Ya enggak ada makruhnya kalau meruqyah itu. Yang dimaksudnya adalah minta apa? Diruqyah. Wal dan meninggalkan kai apa tadi berobat dengan cara dicos dengan besi panas tahqiqan tauhid karena tujuannya adalah berusaha menetapi tauhid dengan sebenar wa nabi sababil akwa kemudian mereka memilih mengambil penyebab atau usaha yang lebih kuat daripada mencari orang yang merukyah atau mencari orang yang ngecos. Apa itu? At-tawakkulu Allah. Tawakal kepada Allah. Falam yas'alu ahadan ghairahu syai'an. Maka mereka tidak meminta seorang pun selain Allah minar rukyah fama fauqaha. Apakah yang diminta itu rukyah ataupun yang lain. Berarti sisi kamalnya tauhid di sini adalah apa? Huh? Jadi tidak bergantung kepada orang lain sedikit pun. Sedikit pun nggak menggantungkan diri pada orang lain. Walaupun sekedar minta di rukyah. Pilih usaha sendiri. Itu termasuk apa sempurnanya tauhid. Zaman Nabi juga ada contoh orang yang dinasihati oleh Nabi, kemudian dia berjanji untuk tidak minta kepada orang lain sedikit pun. Sampai-sampai sebagai bentuk tetapinya dia kepada janji kepada Rasulullah SAW tadi, cambuknya jatuh, nah, dia ambil sendiri. Padahal kalau dia mau minta tolong tuh di dekatnya ya ada orang. Masalah sepele seandainya yang diminta itu amal sholah ambilkan cambuk saya itu enteng ringan ya seberapa tapi dia nggak mau minta tolong dia milih turun sendiri, ambil sendiri. Itu termasuk bagian dari apa? Kamalat tauhid. Wa munasabatul hadithi lil bab anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhid. Dalam hadis ini terdapat sesuatu yang merupakan penjelasan contoh orang yang melaksanakan tauhid dengan sesungguh sungguhnya atau memurnikan tauhidnya. Wa thawabi dzalika indallah dan pahalanya di sisi Allah seperti apa? Apa itu pahalanya? Masuk surga tanpa hisaban dan tanpa siksaan. Ma yustafadu minal hadis. Faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, fadilatus salaf kelebihan atau keutamaan ulama-ulama salaf, ulama sahabat, tabi'in dan tabi'id, tabi'in. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyyah la ya'uddunahu adatan. Mereka tidak menganggap ayat-ayat yang mereka lihat di langit itu sebagai sesuatu yang biasa. Contoh apa? mereka melihat ada bintang yang melepaskan apa? Api untuk melihat meteor. Itu enggak tidak mereka lihat itu sebagai apa? Fenomena alam biasa enggak. Itu adalah ayat dari Allah. Bintang itu oleh Allah dijadikan untuk berapa manfaat? Tiga. Apa? Sebagai hiasan angin, sebagai penunjuk arah, dan sebagai pelempar apa? Setan. Jadi mereka melihat fenomena seperti itu, wah ini ayat. Tidak ya? Nah, bukan fenomena alam biasa. Makanya setelah mereka melihat seperti itu ya paginya jadi bahan cerita. Paginya jadi bahan cerita. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Yang kedua, hirsus salaf alal ikhlas. Wa tida'ihim ibtida'ihim anir riya. Hmm, semangatnya salaf mempersungguhnya salaf untuk memurnikan niat dan jauhnya mereka dari riak dari pamer. Contohnya itu tadi menghindari pujian dari amalan-amalan yang sebenarnya tidak mereka kerjakan. Itu bawaan apa itu? Bawaan sifat mereka yang tidak suka pamer. Karena orang itu pamer itu maksudnya apa? Tuh? Orang pamer itu cari apa? Cari sanjungan, cari pujian. karena mereka itu nggak senang disanjung, nggak senang pamer, begitu mereka menyebutkan sesuatu yang menceritakan sesuatu yang berpotensi nanti menjadi sanjungan orang, maka dia batasi itu. Aku melek tadi malam tapi nggak sholat, lagi cari obat. Yang ketiga, talabul hajah ala sihhatil madhab talabul hujjah ala sihatil madhab wa inayatus sahabat salafi bid dalil menuntut hujjah atas kebenarannya madhab pemahaman keyakinan pendapat jadi kalau ada orang mengutarakan pendapatnya mengutarakan madhabnya mengutarakan keyakinannya dan seterusnya maka kita berhak menanyakan apa hujahnya Kalian kan? punya kefahaman begini, saya harus saya berhak tanya. Nah, apa hujah sampai? Karena orang tidak boleh meyakini sesuatu, mengerjakan sesuatu yang dia tidak tahu dalilnya. Wa inayatus salafi bid dalil dan perhatian ulama-ulama salaf pada dalil. Jadi apapun mereka tanyakan dalilnya. Tidak dibalik. Pokoknya percaya disik dalilnya kayak ringan. Pokoknya pahami dhisik dalile keri. Enggak. Enak dalile gak enak dalile sampean terima dhisik. Kasih du, tahu dulu dalilnya apa, kasih tahu dulu dasarnya apa. Nanti kalau dalilnya benar, hujahnya benar, saya akan yakini, saya akan ikuti. Kemudian yang keempat masyru'iyatil masyru'iyatil wukuf 'inda dalil wal amalu bil ilmi. Disyariatkannya berhenti di sisi dalil. Maksudnya beramal sebatas apa yang dia tahu dalilnya. Wal amalu bil ilmi dan beramal berdasarkan ilmu. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu berdasarkan dalil yang dia ketahui, jadi itu secara syariat sudah pas, gitu ya. Sudah pas. Nggak bisa disalahkan. Walaupun kita tahu ada yang lebih baik misalnya. Tapi orang yang mengerjakan sesuatu yang sudah sesuai dengan dalil tidak bisa disalahkan. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana. Dan sesungguhnya orang yang beramal berdasarkan ilmu yang sampai padanya berarti dia telah berbuat baik, sudah pas. Yang ke lima, tabaligul ilmi bitalattufin wa hikmah. Menyampaikan ilmu dengan cara yang halus dan dengan hikmah. Contohnya Said bin Jubair. Dia menegur Husain dengan cara apa? Sudah bagus, sudah benar, itu sudah benar. Kenapa? Ada dalilnya. Tapi ada yang lebih baik. Jadi enggak enggak kok terus, mau oh, ngapain begitu? Jangan gitu enggak. Tapi kalau memang benar, ya dia memang benar. Iya, itu benar. Itu pas sesuai dengan dalil. Tapi ini ada yang lebih bagus. Contoh juga Nabi ketika ada yang minta sama dengan Okasah, Nabi nolaknya gimana? Wah, sudah duluan ukasa. Enggak kok terus jawabnya, kok pantas awakmu tidungannya kayak ukasa. Enggak. Jadi Nabi nyampaikannya dengan lembut, dengan halus. Nah, kadang-kadang ucapan itu maksudnya sama, maknanya sama, pengertiannya sama, tapi beda cara mengucapkan kesannya beda. Yang keenam ibahat rukyah. Bolehnya rukyah. Rukyah itu boleh. Yang ketujuh irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Mengarahkan orang yang sudah mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syariat diarahkan untuk mengerjakan yang lebih afdol. Walaupun yang dia kerjakan sudah sesuai dengan syariat. Tapi kalau ada yang lebih afdol, tunjukkan dia pada yang lebih afdol. Kemudian yang kedelapan, fadilatu Jina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan beliau? Bahwa umat-umat terdahulu itu semua oleh Nabi, oleh Allah ditunjukkan semua kepada Nabi. Diberitahu umat dulu seperti apa. Kemudian yang ke sembilan annal anbiya mutafawituna fi adadi ajba'ihim. Nabi-nabi itu jumlah pengikutnya beda-beda. Ada yang banyak seperti Nabi Muhammad, ada yang banyak sekali seperti Nabi Musa, ada yang banyak, ada yang agak banyak, ada yang sedikit, ada yang sedikit, ada yang gak punya pengikut sama sekali. Yang ke sepuluh ar-raddu ala manih bil akthar. pembantah atau bantahan untuk orang yang berhujjah dengan banyaknya pengikut. Nah, saya menjadikan dalil bahwa kelompoknya benar, buktinya semakin lama semakin banyak. Hujah seperti itu tidak benar. Buktinya, Nabi yang benar gak punya pengikut. Nabi yang benar pengikutnya cuma satu. Ada Nabi pengikutnya cuma dua. Apa Nabi itu salah? Nah, gitu. Ya. Bahkan wa intuti tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, kamu akan sesat. Maka bertambahnya pengikut atau banyaknya pengikut itu bukan bukti kebenaran suatu kelompok atau suatu aliran itu bukan. Benar itu kalau cocok dengan dalil, cocok dengan Quran, hadis. Walaupun Gak ada pengikutnya. Walaupun sendiri. Walaupun terasing. Maka Rasulullah bersabda, Tubalil ghuraba. Beruntunglah untuk orang-orang yang terasing. Man alladzina yumassikuna bisunnati hina yutrak. Orang-orang yang berpegang pada sunnahku ketika sunnah itu ditinggalkan. Yang ke 11 annal wajiba ittiba'ul haq wa in qalla ahdu. Kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran. Walaupun yang netepi cuma sedikit. Jadi jangan takut berbeda dengan orang banyak. Takutlah kalau yang kita tetepi nggak sesuai dengan Quran hadis. Kenapa? Karena besok kita nggak akan disalahkan karena menyelisihi orang banyak. Enggak. Allah tidak akan menyalahkan kita. Kenapa kamu berbeda dengan orang banyak? Kenapa kamu nyeleneh sendiri? Enggak. Kita hanya akan disalahkan kalau kita menyelisihi Allah Rasul. Fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa dan kaumnya ternyata Nabi Musa itu adalah nabi yang umatnya paling banyak setelah Nabi Muhammad. Yang ke-13 fadilatu hadihil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an di nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat kita ini. Ternyata umat kita ini adalah umat yang paling banyak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengikut Nabi paling banyak daripada nabi-nabi sebelumnya. Yang ke-14 fadilatu tahqiqit tauhid wa sawabihi. Keutamaan menetapi tauhid dengan sungguh-sungguh, dengan sesungguh-sungguhnya atau memurnikan tauhid dan pahalanya. Yang ke-15 ibahatul munadhara fil ilmi wal mubahatha fi nususis syara'. Lil istifadati wa idharil haq. Bolehnya berdiskusi dalam masalah ilmu wal mubahatha saling membahas dalam masalah apa? Finusus syara' di dalam dalil-dalil syariat. Tujuannya apa? Untuk mengambil kesimpulan, mengambil faidah dan menunjukkan mana yang benar itu boleh. Yang nggak boleh itu mempertentangkan atau mempermasalahkan kebenarannya dalil. Gitu ya. Mempertanyakan kebenarannya Al-Qur'an hadis sudah soheh tidak dipertanyakan kebenarannya itu gak boleh tapi kalau kita berdiskusi atau bahkan berdebat untuk apa menyimpulkan kesimpulan yang benar dari dalil itu bu boleh umku ilmi salaf dalamnya ilmu ulama-ulama dahulu orang-orang dahulu Bima'rifatihim annal madhkurina fil hadith lam yanalu hadihil manzilah illa bi'amal. Buktinya mereka paham bahwa orang yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu akan masuk surga tanpa hisaban, tanpa siksa, itu sampai ke derajat setinggi itu pasti ada amalannya. Gak mungkin orang sampai ke derajat seperti itu tanpa amalan sama sekali. Makanya kemudian mereka bahas apa sih keutamaan 70 golongan itu, 70 ribu orang itu. Mungkin itu dari sahabat Nabi, oh mungkin orang yang gak pernah apa gak pernah menyembah berhala dan seterusnya dibahas. Kemudian yang ke-8 eh, yang ke-17 hirsus salaf 'alal khair wal munafasah 'alal amali sharihah semangatnya orang-orang dulu, para salaf pada kebaikan. Mereka kalau Nabi menceritakan suatu fadilah, pasti mereka pengen tahu. Ada yang bisa masuk surga tanpa hisaban, tanpa amalan. Wah, gimana caranya itu Nabi? Mesti tanya. Tak terus. Nabi ngabarkan ada yang bisa masuk surga tanpa hisapan, tanpa amalan. Lah yang penting aku bisa masuk surga. Enggak, enggak ada. Ulama salaf atau orang salaf yang seperti itu enggak ada. Wa wal munafasati alal amali solehah dan mereka selalu berlomba-lomba dalam amal yang baik, amal soleh. Anna tarkar ruqyati wal qay min tahqiqi tauhid, meninggalkan minta rukyah dan tos itu termasuk bagian dari apa? Tetapi tauhid yang sebenar-benarnya atau memurnikan tauhid. Karena apa? Termasuk kesempurnaan tauhid adalah kita tidak minta kecuali kepada Allah. Walaupun yang kita mintai itu sebenarnya sesuatu yang boleh, yang bisa dilakukan oleh manusia. Boleh kan? Saya minta sesuatu yang itu dalam batas kemampuan manusia. Boleh apa enggak? Boleh. Saya minta, dan bagi duitnya dong. Termasuk dalam kemampuan dia enggak? dari batas kemampuan manusia. Tapi kalau orang itu nggak minta sama sekali, berusaha nggak minta sama sekali pada manusia, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kemudian talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Minta doa kepada orang-orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya. Contoh, Ukasha minta doa kepada Nabi Nabi doakan saya bisa masuk dalam 70 ribu orang tadi. Tak, Nabi doakan saya supaya khusnul, khotimah dan terusnya. Selagi yang dimintai itu masih hidup dan bisa mendengar permintaan kita. Gitu ya. Tapi kalau yang dimintai itu sudah mati, boleh enggak? Enggak boleh. Sekarang saya minta kepada Nabi-Nabi, doakan saya atau mohonkan kepada Allah supaya Allah merancarkan rezeki saya. Boleh nggak? Boleh. Nabi sudah nggak ada. Syirik jadinya. Nabi bantu saya. Boleh nggak? Boleh. Nabi sudah mati. Itu syirik jadinya. Atau orangnya masih hidup. Tapi dia yang nggak nggak dengar permintaan kita, nggak ada komunikasi dengan kita. Saya kemudian angkat tangan, Nak wahai Syekh Abdurrahman Sudes, nak mohonlah kepada Allah supaya mengampuni dosa saya. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kecuali kalau saya datang bertamu, ketemu dengan Syekh Abdurrahman, Syekh doakan saya supaya Allah mengampuni dosa saya. Boleh nggak? Boleh. Alamun min a'lami nubuwatihi. Salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Haitsu akhbara anna Ukashata minas sab'in alladziina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala 'adzab. Nabi pernah mendoakan Ukasha supaya dia termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisapan, tanpa siksa. Ternyata fakutila syahidan fi khurubir riddah radhiyallahu an. Ternyata matinya dia mati syahid. Artinya husnul khatimah. Mungkin orang didoakan oleh Nabi supaya masuk surga bahkan tanpa hisapan, tanpa siksa terus matinya su'ul khatimah. nggak mungkin. Kemudian Fadilatu Uqasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Utamanya Uqasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Isti'malul ma'arid wa husnu khuluqihi menggunakan sanggahan yang baik ma'arid itu sanggahan wa husnu khuluqihi dan baiknya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyanggah tapi dengan cara yang baik. Haitsu lam yaqul lirrajulil akhari lasta minhum. Di mana Nabi tidak menjawabnya engkau tidak termasuk mereka. Kalau Nabi jawab kamu enggak termasuk mereka itu nyakiti apa enggak? Sakit, sakit orang dijawab gitu. Nabi doakan saya termasuk 70 ribu orang itu. Kamu nggak termasuk mereka. Sakit. makanya Nabi jawabnya, kamu sudah keduluan basah. Saddud darai mencegah pintu kerusakan atau menutup pintu kerusakan. artinya apa? Li'alla yakuma man laisa ahlan fayardu Prakteknya Nabi menolak permintaannya. Orang yang kedua setelah Ukasa tujuannya apa supaya orang-orang yang nggak nggak ahli atau yang nggak layak terus e, juga ikut-ikutan berdiri minta didoakan seperti Ukasa padahal nggak seperti Ukasa ya begitu Ukasa minta oleh Nabi didoakan ada lagi yang minta oleh Nabi tidak didoakan ya nanti kalau ada lagi yang minta oleh Nabi doakan lagi. Nanti semuanya berdiri minta didoakan. Nah padahal tidak semuanya memiliki sifat seperti ukasa. Wallahu a'lam.